Maka beliau menjawab, "Yukaffiru sanata al madiyata wal baqiyata." Puasa Arafah menggugurkan dosa tahun yang lalu dan tahun yang tersisa. Dalam riwayat yang lain disebutkan Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira sanah allati qablahu Wassanata allati ba'dahu puasa Arafah aku berharap kepada Allah agar menggugurkan dosa tahun sebelumnya dan tahun setelahnya diriwayatkan oleh Imam Muslim At-Tirmidzi dan Ibnu Majah Hadirin sidang Jumat rahimakumullah Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan puasa Arafah yang sangat besar. Siapa saja yang mengamalkannya, Allah akan menggugurkan dosa-dosanya yang telah berlalu pada tahun itu dan dosa-dosanya yang akan datang hingga akhir tahun. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Allah akan menggugurkan dosa dua tahun. Tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Sungguh indah keutamaan hari Arafah. Akan tetapi hadirin rahimakumullah pada tahun ini bagi sebagian kaum muslimin terjadi kebingungan tentang pelaksanaan puasa Arafah. Kenapa terjadi kebingungan? Karena terjadi perbedaan antara Indonesia dan Arab Saudi dalam penetapan satu Zulhijjah 1435 Hijriyah sebagaimana terjadi perbedaan dalam pelaksanaan salat Idul Adha memang betul jemaah para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini menjadi dua pendapat pendapat yang pertama mengatakan bahwa waktu puasa Arafah itu disesuaikan dengan wukufnya para jamaah haji di padang Arafah. Ya, yaitu hari ini, hari Jumat. Ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama saat ini di antaranya seperti pendapat Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah dan juga pendapat Al-Lajnah Ad-Daimah dan juga pendapat Al-Syeikh <clears throat> Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala Pendapat yang kedua Mengatakan bahwa Waktu Untuk berpuasa Arafah itu disesuaikan dengan ru'yah hilal bulan Zulhijjah pada masing-masing wilayah, masing-masing negeri. Dan inilah pendapat yang masyhur dari Asy-Syaikh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah yang kemudian diikuti oleh murid-murid senior beliau. Berarti jemaah azzani Allah azzani Allah wa iyyakum karena ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah maka tentunya harus ada kelapangan dada untuk legowo dalam menghadapi permasalahan ini tidak perlu saling ngotot Apalagi sampai menuduh orang yang berbeda pendapat dengannya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Dianggap orang yang menyelisihi pendapatnya bahwa dia memiliki pemikiran khawarij atau dicap sebagai ahlul bid'ah. Tidak perlu dalam masalah seperti ini. Permasalahan ini hadirin rahimakumullah sebagaimana permasalahan khilafiyah dalam masalah fikih lainnya yang hendaknya kita berlapang dada kalau setiap permasalahan khilafiyah kita selalu ngotot-ngototan bersikap keras maka dampaknya kita akan selalu dalam keadaan ribut terus sedangkan Allah melarang kita wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Allah menjelaskan akibat dari sikap seperti itu akan menghilangkan kekuatan kalian. naudzubillah Dan di antara bentuk sikap kaku dan sikap keras dalam permasalahan seperti ini adalah anggapan bahwa permasalahan ini telah ada nas. Apa itu nas? Dalil yang tidak mengandung kecuali satu kemungkinan saja dan telah tegas dalam penunjukannya. Sehingga barang siapa yang menyelisihi nas pantas untuk disalahkan. Ini kita katakan salah satu bentuk sikap kaku dan sikap keras dalam masalahan semacam ini. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jika seandainya redaksi hadis mengatakan bahwa puasa hari Arafah adalah puasa di mana para jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah. Kalau redaksi hadisnya seperti itu, Tentunya para ulama tidak akan berbeda pendapat dalam memahaminya. Karena maknanya sudah sangat jelas bahwa waktu puasa Arafah sesuai dengan wukufnya para jemaah haji di Padang Arafah. Akan tetapi hadirin kenyataannya berbeda redaksi hadis yang disebutkan oleh para ulama ahlul hadis di kitab-kitab hadis di antaranya yang tadi kita bacakan Nabi SAW mengatakan siyamu yaumi arafah puasa hari arafah disinilah hadirin muncul perbedaan dalam memahami sabda Nabi tersebut Apakah maksudnya adalah hari di mana para jamaah haji sedang wukuf di Arafah? Ataukah yang dimaksud adalah hari tanggal 9 Zulhijjah yang dinamakan dengan hari Arafah. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah pada kesempatan yang mulia ini khatib berusaha untuk menjelaskan beberapa hal yang insya Allah dapat mengobati kebingungan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Yang pertama, ketahuilah jamaah bahwa dalam Islam penentuan masuknya bulan Zulhijjah ataupun bulan Ramadan ataupun bulan-bulan hijriyah lainnya hanyalah dikenal dengan cara apa? Melihat hilal. Hilal itu bulan yang muncul di awal tanggal 1 sampai tanggal 3 itu disebut hilal. Ini cara pertama, melihat hilal atau menggenapkan bulan menjadi 30 hari pada saat hilal tidak terlihat Apakah karena cuaca mendung atau yang lainnya? Ini yang pertama yang harus kita pahami. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Faman syahida syahara syahra yasum Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, maka berpuasalah. Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan perintah untuk puasa dengan apa? Terlihatnya hilal bulan Begitu juga dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Fa in gummi alaikum syahru fa'addu salasin. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Lalu apabila tertutupi dari pandangan kalian yakni hilal tidak terlihat, sempurnakanlah bulan itu menjadi 30 hari. Dari ayat dan hadis yang tadi kita bacakan, kita dapat mengetahui secara pasti bahwa masuknya bulan dalam Islam hanyalah dengan dua cara saja. Cara yang pertama yang disebut dengan ru'yat hilal yaitu penampakan hilal setelah matahari terbenam pada tanggal 29. Dan cara yang kedua adalah ikmal, yaitu menyempurnakan bulan menjadi 30 hari di saat hilal tidak terlihat pada tanggal 29 setelah matahari terbenam. Ini permasalahan yang pertama. Yang kedua, penentuan masuknya bulan dengan ilmu hisab atau ilmu falak. Ini adalah hal yang tidak dikenal dalam Islam. Karena apa? Menyelisihi ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa masuknya bulan hanyalah dengan dua cara tersebut yang tadi kita jelaskan. Kemudian menetapkan masuknya bulan baru dengan ilmu hisab atau ilmu falak. Ini jelas berarti telah mengenyampingkan cara yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian menyelisihi kesepakatan ulama sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Abdul Bar dan selain keduanya. Yang ketiga, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa penentuan masuknya bulan, masuknya bulan baru itu adalah wewenang penguasa, wewenang ulil amri. Oleh karena itu, di saat pemerintah kita telah menetapkan bahwa satu Zulhijjah 1435 Hijriyah jatuh pada hari Jumat 26 September 2014 Masehi karena mereka melakukan cara yang kedua yaitu ikmal, menyempurnakan hitungan bulan Dzulqa'dah menjadi 30 hari. Dan putusan tersebut telah benar dan telah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menentukan masuknya bulan Zulhijjah. Karena kata mereka dalam sidang isbat di 61 titik pada 33 provinsi ya, tempat pemantauan hilal tim rukyat hilal yang diutus tidak ada satupun yang melihat hilal sehingga secara otomatis bulan Zulqa'dah digenapkan menjadi 30 hari maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah kewajiban kita selama pemerintah tidak memerintah dalam hal yang mungkar adalah taat kepada mereka dalam perkara yang baik dalam perkara yang ma'ruf sebagaimana yang Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu Allah, wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan ulil amri di antara kalian surat an-nisa ayat 59 kemudian yang keempat hadirin berkaitan dengan pelaksanaan puasa puasa Arafah hadis-hadis menjelaskan bahwa syariat puasa tersebut mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, puasa Arafah adalah karena adanya wukuf di padang Arafah di Mekah Al-Mukarramah. Kemungkinan yang kedua, puasa Arafah adalah karena tanggal 9 Zulhijjah. Kemungkinan yang kedua, ini adalah yang lebih jelas. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menamakan puasa Arafah. Meskipun kaum muslimin ketika itu belum melaksanakan ibadah haji bahkan para sahabat ridwanullah alaihi majma'in sudah mengenal puasa Arafah yang jatuhnya pada tanggal 9 Zulhijjah meskipun kaum muslimin belum melaksanakan haji belum ada wukuf disebutkan dalam sunan Abu Dawud dari Hunaidah ibn Khalid dari istrinya dari istri atau dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzilhijjati wa yaum asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin ini kata sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 9 Zulhijjah pada hari Ashura yaitu 10 Muharram dan tiga hari setiap bulan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini menunjukkan hadirin bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah terbiasa puasa Arafah. Padahal kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seumur hidupnya melaksanakan haji hanya satu kali, yaitu yang disebut dengan haji wada. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sudah terbiasa puasa di hari Arafah meskipun tidak ada seorang muslim pun yang wukuf di padang Arafah maka hadirin ini menunjukkan bahwa konsentrasi penamaan puasa Arafah itu berkaitan dengan waktu tanggal 9 Zulhijjah dan bukan berkaitan dengan tempat padang Arafah yang para jamaah haji sedang wukuf di dalamnya. Kemudian hadirin rahimakumullah, coba kita bayangkan bagaimana kondisi kaum muslimin, saudara-saudara kita sekitar 200 tahun yang lalu sebelum ditemukannya alat-alat telekomunikasi semacam internet, handphone, telepon atau yang lainnya maka jika puasa Arafah penduduk suatu negeri kaum muslimin harus sesuai dengan wukufnya jamaah haji di Mekah, di Padang Arafah, maka bagaimanakah puasa Arafahnya penduduk-penduduk negeri yang jauh dari Mekah? Semisal kita, Indonesia, India, Cina, dan lain-lain. Iya. -lain. Yeah. 200 tahun yang lalu bagaimana? Apalagi 800 tahun atau 1000 tahun yang lalu. Demikian juga bagi yang hendak berkurban. Maka sejak kapankah dia harus menahan untuk tidak memotong kuku dan mencukur rambut? Dan kapan dia boleh menyembelih hewan kurbannya? Apakah harus menunggu kabar dari Mekah? dia utus seseorang pergi ke Mekah yang bisa jadi datangnya kabar tersebut berbulan-bulan kemudian. <coughs> Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Jika memang yang ditujukan adalah menyesuaikan dengan waktu wukufnya para jamaah haji di Padang Arafah bukan dengan tanggal 9 Zulhijjah berdasarkan masing-masing negeri maka bagaimanakah cara berpuasanya saudara-saudara kita yang di wilayah timur sana seperti di Sorong, Irian Jaya yang perbedaan waktu antara Mekah dan Sorong itu 6 jam. Jika penduduk Sorong harus berpuasa pada hari yang sama. Misalnya jika dia berpuasa sejak pagi hari, misalnya jam 6 pagi waktu Indonesia Timur, maka di Mekah belum saatnya untuk wukuf. Karena di Mekah masih dua jam 12 malam. Ya, di Sorong sudah jam 6 pagi. Di Mekah belum wukuf, masih jam 12 malam. Tatkala penduduk Mekah baru mulai wukuf, yaitu ba'da zuhur, jam 12 siang. Sedangkan di Sorong sudah jam 6 sore, dan itu sudah waktu maghrib. Lantas bagaimana bisa ikut serta menyesuaikan puasa Arafahnya dengan waktu wukufnya jamaah haji di sana. Padahal agama kita dibangun di atas kemudahan. Inna dina yusrun. Agama kita dibangun di atas kemudahan. Maka kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah dari sedikit penjelasan ini kita simpulkan boleh melaksanakan puasa Arafah meskipun tidak ada yang wukuf di padang Arafah Misalkan. Ini menunjukkan bahwa puasa Arafah yang dimaksudkan apa? Tanggal 9 Zulhijjah di negeri yang kita tinggal padanya. Jemaah rahimakumullah, intinya kembali lagi permasalahan ini adalah permasalahan khilafiyah meskipun khotib secara khusus lebih condong kepada pendapat kedua yaitu setiap negeri menyesuaikan sembilan Zulhijjah berdasarkan ru'yah hilalnya di negeri dia akan tetapi sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya pendapat yang pertama pun sangat kuat dan itu tadi kita katakan pendapat jumhur mayoritas ulama dan permasalahan-permasalahan yang seperti ini hadirin sangatlah tidak pantas untuk dijadikan ajang untuk saling memaksakan pendapat apalagi menuding dengan tuduhan kesalahan manhaj atau kesalahan akidah dan sebagainya.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 Tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal ini. Adapun hadis yang sering dijadikan sandaran oleh mereka oleh sebagian orang itu adalah sebuah hadis yang tidak sahih. Tidak ada asalnya. Yaitu yang berbunyi afdalul ayyami yaumu arafata idza wafaqa yaumal jumu'ati wa huwa afdalu min sab'ina hajjatan fi ghairi jum'atin sebaik-baik hari adalah hari Arafah jika bertepatan pada hari Jumat maka ia lebih baik daripada 70 haji yang tidak bertepatan hari Arafahnya dengan hari Jumat itu bunyinya akan tetapi ini tidak sahih, tidak ada asalnya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Namun jemaah kita tidak ingkari apabila hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat tentunya hari tersebut memiliki banyak keistimewaan kita tidak ingkari itu akan tetapi untuk mengatakannya lebih baik dari 70 kali haji membutuhkan dalil iya memang berbeda ada keistimewaan-keistimewaan. Kalau Arafah wukufnya bertepatan dengan hari Jumat, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad di antara keistimewaannya yang pertama berarti telah berkumpul dua hari raya karena hari Jumat adalah hari raya kaum muslimin pekanan dan hari Arafah adalah hari rayanya jamaah haji tahunan ini yang pertama, terkumpul dua hari raya dalam satu hari. Yang kedua, amal saleh, segala bentuk ketaatan yang dilakukan di hari Jumat itu lebih afdol daripada yang dilakukan di hari-hari yang lainnya. Oleh karena itu Nabi mengatakan Jumat dengan hari apa? Sayyidul Ayyam. Sayyidnya, penghulunya hari-hari yang ada. Kemudian yang ketiga, apabila bertepatan wukuf dengan hari Jumat ini berarti berkumpulnya dua sebab dua sebab besar dikabulkannya doa waktu mustajabah oleh karena itu hendaknya para jemaah haji berbahagia jika ternyata hari Arafah mereka bertepatan dengan hari Jumat karena terkumpul banyak kebaikan dan keberkahan padanya. Karena Allah memilih apa karena itulah? ya Allah Subhanahu wa taala memilih hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada wukufnya wukufnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah pada haji wada itu bertepatan dengan hari Jumat. Kemudian jemaah azan ya Allah wa iyyakum di antara ibadah pokok di bulan Zulhijjah adalah menyembelih kurban. Dan ini termasuk ibadah yang sangat agung. Karenanya Allah menggandingkan dalam Al-Quran perintah berkurban dengan perintah salat. Seperti dalam surah Al-Kautsar, Fasalli li rabbika wanhar." Digandingkan perintah salat dengan perintah kurban. Begitu juga di ayat Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Digandingkan salat dengan nusuk sembelihan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kenapa banyak digandingkannya? Karena ini keduanya ibadah yang sangat agung. Keagungan ibadah salat kita maklumi dan telah kita bahas di mimbar ini juga. Ya. Kata beliau, ibadah yang paling agung dengan anggota badan adalah salat. Sedangkan ibadah yang paling agung dengan harta adalah menyembelih hewan kurban. Maka hadirin, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, berkurban pun berarti harus terpenuhi syarat-syarat agar diterimanya ibadah yaitu ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah saw Maka semakin mirip pilihan hewan kurban seseorang dengan pilihan kurbannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin afdal dan hadis-hadis yang menjelaskan hal itu sangatlah banyak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk selalu menapaki jalan yang lurus dan semoga Allah memudahkan kita semua kepada segala pintu-pintu ketaatan, pintu-pintu kebaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari kita di bulan ini, di bulan Zulhijjah ini yang hari ini adalah tanggal 8 Zulhijjah, maka jangan lewatkan besok untuk melakukan puasa Arafah. Ya, dan semoga amal yang kita lakukan itu dapat menjadi penggugur dosa-dosa kita dan menjadi penyebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan dari Allah آمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة